Alhamdulillah Rabbil Alamin Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin Salat مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تفتح لنا بها فتوح العارفين وتفقهنا بها في الدين وعلى آله وصحبه معبد mulai pagi ini Senin terakhir di bulan Syakban kita akan membaca kisah-kisah para wali dari zaman tabi'in. Semoga dengan baca tersebut nanti digabungkan dengan kalam para habaib kita mendapatkan barokah sebagaimana disebutkan inda dzikrus salihin tanzilur rahmah. Ketika orang-orang soleh disebutkan maka rahmat Allah itu turun. Pada pagi hari ini kita akan membaca sedikit sebagian kecil dari sejarah hidup Sayyidina Ali Zainal Abidin radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Ali Zainal Abidin ini adalah putra daripada Sayyidina Husain bin Sayyidina Ali bin Abi Thalib bin Fatimah Fatimati Zahra binti Rasulullah SAW. Ya, Sayyidina Husain suatu hari lihat ada tiga tawanan perang yang dijual sebagai budak dan tiga-tiganya ini keturunan Kisro, ya keturunan Kisro, uh, eh, kaisar cantik-cantik. Terus lihat seperti itu, Sina Ali tidak tega hatinya. Kenapa? Karena Rasul pernah menyatakan dalam sebuah hadis, "Irhamu aziza qaumin dzal." salam Sayangi rahmati pemuka suatu kaum yang menjadi hina. Ini kan anaknya raja-raja ya. Masa dijual sebagai budak dibeli sama orang biasa gitu. Sayyidina Ali kemudian menghampiri khalifah yang yang berkuasa saat itu yaitu Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu dan memberikan usul. Ini tidak pantas kalau ini dijual sebagai budak nanti dibeli sama orang biasa gitu. Karena Rasul melarang kita menghinakan orang-orang yang mulia yang terhina, justru disuruh memuliakan ya Sayyidina Umar kemudian ngomong, "Betul, betul. Cuman caranya bagaimana ini?" Karena ini tawa, statusnya tawanan perang. Sayyidina Ali kemudian mengusulkan, ya sudah, dijual saja dengan harga yang tertinggi sehingga tidak ada orang yang bisa beli ya. ya dengan harga yang ter tertinggi, harga yang mahal. Kemudian dibeli oleh Sayyidina Ali. Ya, dibeli dan dihadiahkan satu kepada Sayyidina Abdullah bin Umar. Kemudian salah satunya dihadiahkan kepada putranya sendiri yaitu Sayyidina Hussein dan dimerdekakan. Ya, dimerdekakan. Kemudian masuk Islam. Wahasudat Islamu. Dan Islamnya bagus. Nah setelah Islamnya bagus tuh, masuk Islam, merdeka, dinikah oleh Sayyidina Hussein. Nah dinikah, akhirnya lahirlah seorang putra yang bernama Ali. Ya. Nah karena ibunya ini memang eh, kulitnya agak hitam, maka Sayyidina Ali dikenal kulitnya, eh, apa namanya, hitam ya. Hitam. Badannya kurus, kulitnya hitam. Kalau ada yang mirip kurusnya, nah, alhamdulillah. Mirip hitamnya alhamdulillah. Mudah-mudahan juga mirip solehnya ya. Mirip solehnya. Dikit-dikit aja mirip sudah luar biasa. Makanya kalau kita kulit hitam jangan kemudian nyesel memang. Banyak orang soleh juga yang kulitnya eh, hitam, termasuk Sayyidina Bilal radhiyallahu taala anhu. Nah, Sayyidina Ali itu namanya Ali. Tapi namanya ini hampir tidak dikenal oleh masyarakat Madinah. Justru julukannya yang dikenal. Zainul Abidin sama As-Sajjad. E, penghiasnya orang-orang yang ahli ibadah karena ibadahnya luar biasa. Dan kalau sujud, sujudnya lama sekali. Makanya dikasih julukan As-Sajjad yang banyak sujud dan sujudnya lama. Di antara lama sujudnya beliau pernah lagi sholat rumahnya terbakar. Lagi sholat rumahnya terbakar. Ini ada juga pelajaran, bukan berarti orang-orang soleh itu rumahnya nggak bisa terbakar. Dan bukan berarti kalau ada orang yang rumahnya terbakar, kemudian dikatakan tidak soleh. Ya. Ka'bah sendiri yang pusatnya ibadah, kiblat juga pernah terbakar. Ya, dan itu pun di masa hidupnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika sholat terbakar, cuman bedanya di sini masyarakat heboh, e, berusaha nolong beliau, karena tiang yang di atas tempat sholat beliau itu, dulu sahabatnya Rasul, para tabi'in di rumahnya biasa punya musola. Seperti Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala di rumahnya punya musola, tempat untuk sholat, untuk ibadah di malam hari dikhususkan. Seperti orang sekarang punya ruang tamu, punya dapur ya, tapi kadang nggak punya musola. Nah kalau sahabat enggak, mereka beliau-beliau ini punya musola, ruangan khusus untuk ibadah. Nah tiang balok di atasnya Sena Husain ini udah Sena Ali udah jatuh. Udah jatuh. Saat dilihat oleh masyarakat ternyata beliau lagi asyik sujud. Ya, asyik sujud. Kemudian bangun, tahiyat, terus salam. Terus ditanya sama beliau, lihat kondisi seperti itu, apa yang terjadi? Kok semua pada ngumpul di sini? Ini apa yang terjadi? Jadi belum sadar nih kalau rumahnya terbakar gitu ya. Belum sadar. Nah, ini rumah rumahmu terbakar. Oh, iya terbakar tuh ya. Loh kok sampai Anda nggak bisa merasakan panasnya api rumah yang terbakar ini? Mohon maaf, tadi saya sholat lagi ingat api neraka, jadi nggak sempat ingat api dunia. Jadi ingat api neraka, nggak sempat ingat api dunia. Itu Zainal Ali, Zainal Abidin, radhiyallahu taala Dan beliau kalau malam sholatnya dikit, cuman seribu rakaat. Ya, sholat sunnahnya itu seribu rakaat itu sedikit. Pernah ada orang yang nggak percaya. Masa bisa toh satu malam sholat sunnah seribu rokaat. Kalau dihitung waktunya. Terus ada yang nasehatin, eh, coba saja ya. Kalau gak salah Habib Husin yang didatangin orang itu, nanya apa apa masuk akal? Nggak masuk akal, ya dicoba saja. Akhirnya orangnya mencoba, mencoba dan setelah dicoba ternyata mampu satu hari 600 rokaat. Artinya dalam kesungguhan tuh kalau kita mau niru ya nanti ada ada keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah Sayyidina Ali Zainal Abidin radhiyallahu taala anhu kalau mau sholat itu wudhu sudah pucat. Wudhu itu pucat wajahnya dan tubuhnya menggigil, gemetar gitu. Setiap wudhu itu bukan sesekali, jadi bukan bukan hal sementara atau nggak datang lagi, tapi setiap wudhu seperti itu. Sehingga ditanya sama orang-orang, kenapa kamu ini setiap wudhu seperti itu? Apa mungkin karena airnya atau karena nggak sehat? Dijawab, lah kalian tahu nggak? Saya ini mau ngadep siapa? Setelah wudhu ini saya mau ngadep siapa? Jadi takutnya kepada Allah itu sudah terasa semenjak wudhu ya. Jadi betul-betul menghargai siapa yang akan dihadapi dalam sholat. Nah, di sini ada banyak kisah tentang bagaimana Sayyidina Ali Zainal Abidin itu gemar berdoa. Sehingga beliau berpegang betul kepada hadis Rasul Wa kana Zainul Abidin ridwanullah alaih yukinu anna mukhal ibadah ad-du'a. Sayyidina Ali Zainul Abidin itu sangat yakin bahwasanya inti sari daripada ibadah adalah doa. Makanya kita kenal doa al-fusul. Doa khatmul Quran beliau itu al-fusul mungkin doa khatmul Quran yang paling panjang yang ada di muka bumi ini. Mungkin ya, yang tertulis itu ya, doa yang paling panjang khataman Quran. Dan doa itu penuh rayuan-rayuan kepada Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana beliau merendahkan diri kepada Allah. Karena memang di antara torikohnya berdoa ini. Suka berdoa pada Allah Ta'ala. Wa kana yatibu lahud du'a aktsara ma yatibu wa huwa muta'alliqun bi astaril Ka'bah. Dan beliau paling senang berdoa dan paling senang kalau doa lagi menyandarkan dirinya di Ka'bah itu. Ya, sambil eh, apa namanya? ada tirainya Ka'bah itu dipegang gitu sambil ber, berdoa. Fala kamil tazamal baitul atiq wa ja'ala yaqul. Begitu sering beliau itu mendatangi Ka'bah dan berkata, "Rabbi, laqad adzaqtani bir rahmatika ma adzaqtani wa aulaitani min in'amika ma aulaitani, fasirtu ad'uka aminan min ghairi wajalin wa as'aluka musta'nisan min ghairi khawfin. Rabbi inni atawassalu ilaika tawassula man istadat faqatuhu ila rahmatik wa daufat quwwatuhu an ada'i hukukik faqbal minni du'a al-ghariqil gharibil ladhi la yajidu li inqadhi illa anta ya akramal akramin. Ini di antara doanya Sina Ali. Beliau pernah bergelantungan di Ka'bah gitu ya kalau bahasa kita sambil berkata, "Duhai Allah, sungguh Engkau telah mencicipkan sebagian dari rahmatmu kepadaku. Sebagian dari rahmatmu kepadaku. Dan engkau telah memberikan kepadaku sebagian daripada nekmat nekmatMu engkau berikan kepadaku. Sehingga saat ini aku bisa berdoa kepadamu dengan perasaan aman, tanpa rasa takut. Karena itu aku memohon kepadamu dengan penuh kenikmatan, tanpa ada ketakutan. Ya Allah, aku bertawasul kepadamu dengan tawasulnya orang-orang yang betul-betul sangat membutuhkan rahmatmu. Dengan tawasulnya orang-orang yang betul-betul membutuhkan rahmatmu. Dan orang-orang yang tidak mampu memenuhi hak-hakmu karena lemahnya diri mereka. Karena itu tolong terimalah doanya orang yang tenggelam, orang yang terasing, orang yang tidak ada yang mampu menolongnya kecuali engkau. Wahai yang maha, pemurah dari semua yang pemurah. Ini diantara doanya Sayyidina Ali Zainal Abidin. Walakat ra'ahu Tawus bin Kaisan dzata maratin yakifu fi idhilalil bait al-atiq wa huwa yatamalmalu tamalmul salim. Pernah suatu ketika Sayyiduna Tawus bin Kaisan melihat Sayyidina Ali Zainal Abidin radhiyallahu taala anhu bergelantungan di bawah Ka'bah gitu ya, di di tir Ka'bah menghadapkan dirinya di Ka'bah dalam keadaan terhuyung-huyung seperti orang yang yang kena racun dan sakit parah gitu ya. Kena racun dan sakit parah sempoyongan gitu. Seperti itu. Wayab kibuka astaqim dan nangis tangisannya orang yang sangat sakit. Wayat udu'a al dan melantunkan doa, memanjatkan doanya orang yang sangat membutuhkan. yang tadiruhu hatta idha kafa an bukaih wa faroha min du'aih taqaddama nahwahu wa qalalah. Setelah ditunggu sama Sayyidina Tawus sampai selesai tangisannya, selesai doanya, taqaddama wa nahwahu, Sayyidina Tawus kemudian menghampiri Sayyidina Ali Zainal Abidin dan berkata, "Ya benar Rasulullah, ra'aituka ala halatika hadih, walaka fadha'il thalath arju an yu'amminaka." antu aminaka minal khauf. Wahai cucunya Rasulullah SAW, aku melihat dirimu dalam kondisi seperti ini, ketakutan, terhuyung-huyung, nangis. Padahal kamu punya tiga keutamaan. Yang dengan tiga keutamaan tersebut, saya berharap engkau akan akan selamat dari apa yang kamu takuti. Kamu akan aman dari ketakutan. Faqala Zainul Abidin, "Wa ma hunna ya Tawus?" Sayyidina Ali Zainul Abidin kemudian berkata, "Apa tiga hal itu wahai Tawus?" Faqala, ihdahunna anaka ibnu Rasulillah sallallahu wasallamu alaih. Yang pertama, kamu ini anak cucunya Nabi Muhammad SAW. Ya. Yang pertama itu. Wathaniyah syafa'atu jadikalak. Yang kedua adalah syafaatnya kakekmu untukmu khusus. Karena kamu cucunya. Wathalithah rahmatullah. Yang ketiga, rahmatnya Allah untukmu. Ya rahmatnya Allah untukmu. Rahmatnya Allah ini kan meliputi segala sesuatu. Faqala lahu Tawbus. Eh, Faqala lahu Sayyidina Husain, Sayyidina, eh, Sayyidina Ali bin Abidin berkata kepada Tawus, "Ya Tawus, innantisabi ila Rasul alaihi salatu wasallam la yu'minuni ba'da an sami'tu qaulallahi azza wajal." Wahai Tawus, memang betul nasab saya ini bersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi setelah saya mendengar wahyu Allah yang satu ini, maka saya tidak pernah merasa aman. Saya tidak pernah merasa aman dengan kemuliaan nasab ini. Nah, apakah wahyu Allah itu? فَإِذَا نُفِخَ, faida نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَبَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذْ Ya, itu disebutkan dalam surat Al-Mu'minun ayat 101. Ketika sangkakala itu sudah di ditiup, maka fala ansaba bainahum ya'id yaumaid. Di antara mereka semua tidak ada hubungan nasab, eh, tidak saling me mengenal. Seperti nasab itu ter, terputus, terputus. Allah udah ngomong begini, bagaimana saya bisa merasa aman dengan saya statusnya cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa amma syafa'atu jaddili fa innallaha alat kalimatuhu yaqul. Sedangkan urusan syafaat kakekku untukku, Allah yang maha tinggi itu sudah mewahyukan. Wala yashfa'una illa liman irtadha. Dan mereka tidak bisa memberikan syafaat para nabi, para rasul, orang-orang soleh tidak bisa memberikan syafaat kecuali orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa tahu saya tidak diridhoi Allah untuk dapat syafaat. Jadi seperti itu tawaduknya Sina Ali Zainal Abidin. Wa amma rahmatullah taala fahuwa yaqul. Kalau kamu berkata setiap muslim mukmin bisa dapat rahmatnya Allah, maka untuk yang satu ini Allah sudah mewahyukan, "Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin." Sungguh rahmat Allah itu dekatnya hanya kepada orang-orang yang suka berbuat kebajikan. Siapa tahu saya nggak masuk golongan ini. Ya tidak masuk kelompok ini. Itu Sayyidina Ali Zainal Abidin radhiyallahu taala anhu. Walaqad afadatit taqwa ala Zainal Abidin masyaallah an tufidha min syama'ilil fadl wan nubli wal hilm. Kalau kita lihat sejarah ketakwaannya Zainal Ali Zainal Abidin itu tidak ada tandingannya. Ketakwaannya luar luar biasa, terlampau banyak untuk disebutkan. Waqa'at disebutkan oleh Abu Dzalika marwahu Al-Hasan Ibnul Hasan. Al-Hasan Ibnul Hasan. Jadi ada orang namanya Sayyidina Hasan. Ini anaknya Hasan. Al-Hasan biasanya kalau ditabiin itu Hasan bin Thabit. Biasanya kalau ditabiin itu Hasan bin Thabit. Waqa'at baini wa baina ibnu ammi Zainal Abidin. Kalau di sini berarti sepupunya ini. Ini Sayyidina Hasan, Sayyidina Husin punya Sayyidina Husin punya anak Ali, Sayyidina Hasan juga punya anak Hasan. Kalau menurut yang ada di buku ini ya. Wa qa'at baini wa baina ibnu ammi Zainal Abidin Jafwah. Kata Sayyidina Hasan bin Hasan, saya dengan sepupu saya yaitu Sayyidina Ali Zainal Abidin ada sesuatu yang kurang baik. Saya ada sesuatu yang kurang kurang baik terhadap beliau. Fadhhabtu ilahi wa ana atamayyazu ghaidhan minhu. Saya pun mendatangi beliau dalam keadaan marah. Wa kana ma ashabihi fil masjid. Saat itu Sayyidina Ali sedang di masjid bersama teman-temannya, bersama murid-muridnya, bersama sahabat-sahabatnya. Fama taraktu syai'an illa qultuhulah. Ketika ketemu dengan sepupu saya ini, maka semua yang ada di hati saya saya keluarkan, saya maki-maki, saya caci ya. Saya keluarkan betul karena emosi itu, tidak bisa nahan. Wa huwa sakitun la yatakallam. Dan beliau diam, tidak menjawab, tidak membalas. Ini yang menceritakan yang mencaci maki ya, bukan orang lain. Jadi orang-orang soleh itu jujur. Kalau pas punya salah itu ya, apa namanya? Ceritakan salahnya. Tidak kemudian dia beliau itu kemudian menganggap dirinya nggak punya salah atau nggak pernah nggak pernah lupa ya. Ketika memang lupa ya diceritakan gitu, diceritakan lupanya biar bisa diambil pelajaran oleh orang lain. Wawasa kitun laitakalam dicaci maki oleh sepupunya Sina Ali Zainal Abidin tidak berbicara sama sekali. Thumman soroftu. Kata Hasan ini, Sayyidina Hasan, saya pun pulang. Falam, falamma kana laylu idha tarikun alal babi yakra'uhu. Fakumtu ilaihi li'aramanhu. Fa'idha zainul abidin. Fama syakaktu anahu ja'a yaruddu ilayya al adha. Walakinahu kala, ya akhi, in kunta sadikan fima qultali, faghafarallahu li. Wa in kunta ghaira sadikin, faghafarallahu lak. Thumma alqa alaihi salam wa madha. Ya. Ternyata yang ngetok pintu malam-malam, katanya Zainal Hasan ini, malam-malam ada orang ngetok pintu rumah saya. Saya kira siapa ini? Saya buka. Ternyata Zainal Ali Zainal Abidin. Saya yakin nih, pasti akan menjawab semua caci maki saya siang tadi nih. Pasti akan marah kepada saya. Ternyata beliau tuh nggak ngomong apa-apa, kecuali cuma ngomong begini. Ya akhi, wahai saudaraku, kalau yang kamu ucapkan tadi itu benar, semoga Allah ngampuni saya. Kalau yang kamu ucapkan tidak benar, semoga Allah mengampuni dirimu. Assalamualaikum. Terus pulang. Terus pulang. Melihat Sayyidina Ali ini cuma begini, nggak marah-marah, justru mendoakan dirinya dan mendoakan saya. Maka segera saya kejar beliau. Ya, saya kejar beliau. Eh, Falaitu bihi wa qultulah dan aku katakan kepadanya, la jarama la utu ila amrin takrohu. Maka saya berkata kepadanya, saya bersumpah. Saya bersumpah, saya tidak akan melakukan sesuatu kecuali yang kamu sukai. Yang tidak kamu sukai tidak mungkin saya lakukan. Jadi yang tadinya nggak suka, akhirnya jadi sayangnya luar biasa. Karena akhlaknya beliau yang luar biasa. Faraqali wa qala wa anta fi hilin mimma kultali. Maka Sayyidina Ali menjawab, apapun yang kamu ucapkan halal halal, nggak nggak pernah jadi masalah itu. Tidak pernah jadi masalah. Jadi luar biasa nih akhlak Sayyidina Ali Zainal Abidin. Lah pernah suatu ketika uh, beliau beliau punya budak itu banyak dan kalau malam hari raya hobinya bebaskan budak, dimerdekakan. Kalau malam hari raya. Di malam hari raya. Kuntu hulaman, kata seorang budaknya, kuntu hulaman li Ali bin Husain fa arsalani fi hajatin fa atabtu alaih. Saya ini salah satu budaknya Zainal Ali bin Husain, Zainal Abidin. Suatu hari saya disuruh beliau, tapi saya lama sekali baru baru pulang gitu. Sangat terlambat ya, sangat terlambat. Mestinya saya mungkin satu jam balik, ini mungkin lima jam, enam jam baru kembali. Maka Sayyidina Ali, tuhu eh, ji'tuhu khafaqani bisaut. Ketika saya datang, maka beliau pun menghukum saya dengan cambukan ringan, bukan dicambuk gitu bukan ya. Cuma ada kulit itu di diginikan. Eh, kok lambat kamu gitu ya. Tapi budaknya saya itu begitu kan udah hatinya apa seperti dipukuli gitu ya. Karena Sayyidina Ali nggak pernah mukul apa namanya orang gitu, nggak pernah mukul budak. Nah ini dipukul pelan, seperti kita kalau marah sama orang tapi sama sayangi, kamu tuh kenapa ya terlambat gitu ya. Bukan bukan dipukul dengan keras dan tidak ada lukanya sama sekali. Maka budak itu menangis. Fabakaitu fastadda ghaidhi minhu. Saya pun nangis dan saya sangat marah kata budak ini. Marah kok sampai saya di, dipukul. Li'anhuma khafaqa ahadan qabli. Kok Karena seumur hidup saya jadi budak beliau, saya enggak pernah lihat beliau itu mukul budak tuh enggak pernah. Kok sampai saya di dipukul. Wakul tulahu. Maka saya berkata pada Sayyidina Ali Zainal Abidin, ini budaknya berani ngomong ya sama majikannya. Ya, ngomong, Allah Allah, ya Ali bin Husain. Hei Ali bin Husain, yang takut kamu sama Allah ya. Kamu harus takut kepada kepada Allah. Allah Allah, ya Ali bin Husain. Atas takdimuni fi hajatin fa'adliyahalak thumma tadribuni. Apakah saya ini sudah kamu e, perintahkan untuk sebuah keperluan dan keperluanmu udah saya tunaikan, kamu masih mukul saya? Kamu masih mukul saya? Mendengar ucapan budaknya ini fabaka waqala. Sayyidina Ali nangis. Nangis kenceng gitu ya. Waqala idhab ila masjidir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekarang pergi ke masjidnya Rasulullah. Ke masjid Nabawi ya. Pergi ke masjid Rasulullah. Wasalli rakaatain. Salatlah dua rakaat di sana. Tsumaqul, tsumaqul. Kemudian ucapkan, Allahumma ghfir li Ali bin Husain. Doa mintakan ampun buat saya. Pergi ke masjid, doa mintakan ampun buat buat saya. Fa idza dhahabta wa fa'alta, kalau kamu udah pergi ke masjid dan kamu tunaikan salat dua rakaat dan mintakan ampun buat saya, fa anta hurrun liwajhillah. Kamu merdeka sekarang juga setelah salat tadi. Nah, fadhahabtu wa shallaitu wa da'autu. Maka kata budaknya ya saya pergi ke masjid, saya salat dua rakaat dan saya ber, berdoa mendoakan beliau. Falam aud ila darihi illa wa Saat saya pulang ke rumah beliau, saya sudah merdeka, bukan budaknya lagi. Nah, Zainal Ali Zainal Abidin ini rezekinya melimpah ruah. Rezekinya melimpah ruah. Sebagai penutup ini, karena kita akan mengkajian singkat sekitar 20 30 menit pengen cari barokah aja waktu pagi dari berkahnya orang-orang soleh. Sayyidina Ali Zainal Abidin pagi-pagi eh, ketika meninggal dunia dilihat di punggungnya itu ada bekas hitam. Bekas hitam. Saat dimandikan jenazahnya, maka nanya sama sama keluarganya sama pelayannya, "Kenapa ini kok sampai ada bekas luka di di punggungnya?" Karena beliau dikenal tidak pernah kerja keras. Budaknya banyak ya. Tidak pernah kerja kerja keras. Tapi kenapa kok ada bekas hitam? Maka dijawab oleh salah satu pelayan kepercayaannya, setiap malam beliau itu mikul karung ber, karung gandum. Ya, karung gandum ke 100 warga Madinah. Itu tiap tiap malam tidak diwakilkan kepada siapapun, menyantuni orang-orang yang butuh dan tidak pernah minta. Kan ada orang yang butuh minta udah dikasih. Nah ini butuh tapi nggak pernah minta. Siapa yang mikirkan gitu? Nah Sayyidina Ali karena beliau orang kaya, yang butuh minta dikasih, butuh minta dikasih. Lah beliau cari yang nggak minta siapa? Yang nggak minta siapa tuh dicari tiap malam didatangi dikasih keberduhannya. Sementara 100 orang itu tidak pernah tahu siapa yang ngasih. Sampai beliau meninggal dunia, kecuali setelah pembantunya memberi memberitahu. Nah ini beberapa uh, kemuliaan dari Sayyidina Ali, Zainal Abidin ada satu yang diceritakan Habib Husin kemarin dua hari yang lalu subuh-subuh itu ya. Di antaranya bahwasannya beliau ini dihormati orang luar biasa. Pernah penguasa di masa itu Hisham bin Abdul Malik datang ke Mekah haji, mau Hajar Aswad, bawa pengawal, nyingkirkan orang-orang yang tawaf itu ya, disingkirkan. Tidak ada yang meminggir. Mau bed Allah Yaitu rumah-rumahnya Allah. Jadi walaupun penguasa di masa itu ya nggak bisa nyingkirkan di masa itu ya. Gak bisa nyingkirkan, gak bisa blokade, gak bisa. Yang haji yang muter aja waf. Gak lama dengan suara takbir. Ya, ada suara takbir, ada suara tahlil itu. Maka tiba-tiba jalan menuju uh, Hajar Aswad ini dibuka gitu. Oleh orang-orang yang tawaf, terbuka dengan sendirinya. Ya, ini rajanya bingung nih, siapa orang ini ya? Kurus, berwibawa, ganteng, jalan dengan apa penuh wibawa dan semua orang memandang dengan penuh cinta dan memuliakannya. Kemudian mencium hajar aswad, setelah itu pergi gitu ya. Nah, doa dan pergi. Maka nanya nih raja ini ya, siapa orang itu kok dihormati seperti itu? Kamu nggak kenal dia? Enggak. Ya itulah Ali Zainal Abidin. Ya rajanya aja nggak kenal ya, siapa gitu ya. Zainal Ali Zainal Abidin radhiyallahu taala anhu. Bahkan diriwayat diceritakan itu gubernurnya atau khalifahnya itu ya. Saat itu Hisham bin Abdul Malik uh, beliau sampai buat tenda itu pengen bisa cium hajar aswad. Tapi tidak pernah dapat kesempatan karena orang-orang yang tawaf luar luar biasa.